Halaman 315. Itu hadisnya. yang dijelaskan oleh Syekh bin Bas di sini potongan dari sebagian lafaz hadis Rasulullah SAW mengatakan fattakun naro walau bisikki tamratin maka takutlah kalian kepada atau dari api neraka takutlah kalian terhadap api neraka walaupun dengan bersedekah separuh dari satu butir korma. Tamro itu satu butir korma. Kalau tamron kur, kurma. Bisa banyak satu karung, dua karung, dan selanjutnya tamron. Kalau kita bilang tamrotun sebutir. Seperti kita bilang furtukolun, jeruk. Satu truk, furtukol. Furtukolatun, apa? Satu biji, satu butir jeruk. Nah, seperti itu. Khubzatun sepotong roti. Kalau khubzun roh, roti. apa Khubzatun satu potong sepotong roh, roti. <clears throat> nah, di situ Rasulullah SAW bersabda, "Fatakun naro walau bisik kita meratin." Takutlah kalian terhadap api neraka atau dari api neraka. Walaupun kamu bersedekah dengan separuh. Sik itu separuh. Tadi bilang ya, dalam harus kita nawade. Ya harusul falahu ardahu. Terus lagi selanjutnya. Kau belajar iya. Apa namanya? Kai tata sak toto. Nah itu. tokoh pecah belah ini sikki pak separuh pecah walaupun separuh dari satu biji kurma perhatikan <clears throat> lanjutan dari kalam ini dari Syekh bin Basrah rahimahullah taala ini sebuah pertanyaan perhatikan pertanyaannya soal kau nuhu yukalimuhum laisa bainahu wa bainahum turjumanun Ma tufitu ru'ya ya Syekh? Nah, apakah tidak memberikan faedah ru'ya? Eh, berarti kan? jangan ngomong dewi. Ngomong tidak Berarti kan di situ. Kaunuhu yukallimuhum. Kaunuhu, yakni Allah SWT keberadaannya berbicara kepada mereka hambanya maminkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu laisa bainahu wa bainahu terjumanun tidaklah seorang dari kalian tidaklah seorang dari kalian kecuali seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah langsung dengan penjelasan tidak ada antara dia dan Allah yang menjadikan ter terjemah. Nggak ada perantaranya, langsung. Tengok situ, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidaklah seorang pun dari kalian, ma minkum tidaklah dari kalian seorang pun melainkan akan diajak bicara oleh Allah, oleh Rabbnya, tidak ada antara dia dan Rabbnya yang memberikan terjemah. Hanya langsung. Maka pertanyaannya demikian. Kau nuhu yukallimuhum kepada Allah itu berbicara kepada mereka. jadi kepada hambanya nanti. Laisa bainahu wa bainahum terjemahan Tidak ada antara Allah dan antara mereka hamba Allah masing-masing per orang. Enggak ada terjemahnya. ma yufid ma tufid ru'ya dil mukalama hadil mukalama mubasharatan apakah ini tidak memberikan faedah ru'ya artinya apa ru'yanya yang diajak bicara kepada Allah Bagaimana ru'ya melihat tidakkah memberikan faedah bahwasanya mukalama ini muhadatsah tadi percakapan tadi itu memberikan faedah bahwasanya yang diajak bicara melihat Allah langsung. Jawabannya beliau di sini mayal zamuru yata. Enggak mengharuskan adanya ru'ya. Terhadap siapa? Terhadap kufar. Maka dikatakan, idza kanu kuffaron. Apabila mereka yang diajak bicara Allah itu adalah kufar orang kafir, maka mereka tidak melihat Allah. Yukallimuhum wa yukallimunahu biduni ru'yatin idza kanu kuffaron. Allah berbicara kepada mereka, kepada hambanya nanti di akhirat. Dan mereka juga berbicara kepada Allah. Tanpa ru'yah, tanpa harus mereka melihat Allah apabila mereka ini orang-orang kafir. Maksudnya ini kan umum. Siapapun dari manusia, dari hamba Allah pasti akan diajak bicara oleh Allah langsung. Muslimnya dan kafirnya. Cuma si kafir tidak bisa melihat Allah. Dalam muka lama tadi, dalam perbincangan tadi. Perhatikan. Kemudian saya benar memberikan suatu contoh Contoh yang ada di apa di zaman kita sekarang ini. Antal ana tukallimu bil telepon. Kamu sekarang berbicara dengan si pulaan, dengan seorang, dengan telepon. Tukallimu, engkau berbicara. Taruh apakah kamu melihat mereka? Apakah kamu melihat orang yang kau ajak bicara dalam telepon? Tentu jawabannya apa? Enggak, enggak, enggak harus. Siapanya enggak? Enggak harus. Tukallimu kalaman wadihan. Engkau berbicara dengan kalam yang gamblang. Ta'rifu engkau mengetahui Anahu bahwasanya yang engkau ajak bicara adalah pulan dan pulan. Engkau tahu yang engkau ajak bicara adalah si pulan dan si pulan. Bapakmu, abuka, aku ke saudaramu. Wa antala tarahum dan kau sedangkan tidak bisa melihat mereka ketika dalam muka lama tadi dalam pembicaraan tak tadi. Ini suatu contoh. Ta'lamu anakmu kalamu Engkau mengetahui bahwasanya adalah kalamnya dia, kalamnya si fulan, mungkin kalamnya anakmu, bapakmu. misalnya misalnya di dunia. Ini adalah contoh di dunia. Berbicara dengan si dan si nggak harus saling lihat melihat antara yang diajak bicara. Waqad yaqau adzan min ghairi telepon. Dan juga kadang terjadi pembicaraan bukan lewat telepon. Mislu ya kan? Tukallimu ah, tukallimu min hujratin. Semisal engkau bisa bicara dengan si dari kamar. Wa huwa min hujratin dan dia dalam kamar yang lain. Wa min babil mughlaqin dari pintu yang tertutup. La tarahu engkau tidak bisa melihat orang yang tadi engkau ajak bicara sedangkan dia di dalam kamar. Pintunya tertutup. Wa yasma'uka. Dan dia mendengarkan kamu. Wa tasma'u dan kamu mendengarkan dari dia. Hadza ma ya, kok ini yang terjadi. Ada misalu di dunia ini contohnya di di dunia. Maknanya di sini kufar mereka nanti akan diajak bicara oleh Allah langsung. Juga muslimun juga akan diajak bicara langsung. Mukminun. Cuma orang-orang kafir dalam keadaan muka lama tadi muhadasah tadi nggak ada kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat yang telah kita lewati kalah. innahum Ar-Rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu sungguh mereka tertutupi dari Rabb mereka, terhalangi. Ini kufar. Maka si kufar nggak mendapatkan kenikmatan yang sangat besar berupa melihat Allah lang langsung. Walaupun diajak bicara. Maka pertanyaan sebelumnya dikatakan Ya ini semua makhluk semua hamba Allah akan diajak bicara oleh Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat lafadznya mamingkum min ahadin. Tidaklah ada seorang dari kalian melainkan akan diajak oleh Allah bicara. Tidak ada antara Allah dan dia saudara kalian penterjemah. Maka seorang tadi itu melihat bayan duru aymana min gubala yara illa ma qaddama min amalihi Seorang yang diajak berdarah melihat ke sebelah kanannya, maka dia nggak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan di dunia. Dan melihat ke sebelah kiri, wayan as as'ama minhu. Melihat ke sebelah kirinya, maka dia juga nggak melihat kecuali apa yang dia dulu amalkan di dunia. Wayan dulu bayana yadahi dan melihat ke depannya, maka dia nggak melihat kecuali neraka. Bala roh illan nara, maka nggak melihat kecuali neraka tilka awatihi maka dalam melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Lalu Rasulullah mengatakan, Fattakun nara walau bisikki tamrotin. Takutlah kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan separuh dari satu butir kurma. Bagaimana ya, kawan? Ini adalah bab yang tadi telah kita lewati, bahkan kemarin telah kita lewati tentang apa? isbat dari Imam Bukhari, penetapan dari Imam Bukhari bahwasanya Allah berbicara kepada para nabi dan kepada selain para nabi nanti pada hari kiamat. Dan kalam yang haki, kalam yang sebenarnya bukan kalam yang sindiran, tapi sebenarnya benar-benar Allah berbicara. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Kalam yang hakiki bukan kalam yang makna majazi. Bukan maknanya apa? Isyarat atau ibarat dan yang semisal tidak. Tapi kalam yang sebenarnya. Telah lewat bisautin waharfin dengan suara dan huruf dan didengar kalamnya Allah Ta'ala dan ini gak mustahil kemudian pertanyaan selanjutnya lihat Soalun. Pertanyaan. Qauluhu. Perkataan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Fattakun nara walau kita merotin, Bertakwalah kalian, takutlah kalian dari api neraka walaupun kalian bersedekah dengan separuh dari sebutir kurma. Pertanyaannya apa? Fihi isaratun ila fadlil it'ami khasatan ya Syekh. Apakah dalam lafaz ini ada isyarat tentang apa? Tentang keutamaan memberikan makan secara khusus. Ini yani khusus setelah, khusus memberikan makan, memberikan makan kepada orang yang berat diberikan makan. Bukorok diantaranya. Apakah ini ada isu tentang keutamaan memberikan makan secara khusus? Jawabannya saya, naam. Walau bil kolil. Iya, keutamaan memberi makan kepada orang-orang yang berhak diberi makan. Dan antaranya para fukara. Walau bilkol sekalipun dengan pemberian yang sedikit berupa makanan. Kemudian di sini beliau membawakan, membawakan cerita yang sering beliau sebutkan. Kisah yang sering beliau sebutkan dalam beberapa majelis beliau Beliau mengatakan kuntu daiman adzkuru fi majlisi daiman kisah Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu daiman aku dulu terus menerus menyebutkan dalam majelisku yakni majelis dars majelis dalam dars dalam belajar seringkali daiman maknanya sering di sini seringkali beliau menyebutkan kisahnya Aisyah radhiyallahu anha dan kisah ini walaupun annakum sami'tumuha marratin fil Bukhari. Dan kisah ini kata beliau Syekh bin Bas, kisahnya Aisyah ini harus juga kalian telah sering mendengarkan berkali-kali dalam Sahih Bukhari. Eh, eh. Duduk, duduk, duduk tenang, duduk. Tak sunat nih. Perhatikan. Harus kalian telah mendengarkan sering tahu tentang hadis ini berkali-kali dalam Sahih Bukhari. Beliau menegaskan wala Allah bi Muslim aydan dan bisa jadi kisah ini ada dalam Sahih Muslim juga. Kisah ini yaitu al-maksud anna Aisyah atat ilaiha imra'atun wa ma'aha ibnatani tas'alu. Bahwasanya Aisyah anha pada suatu hari didatangi oleh seorang perempuan. Seorang perempuan ini membawa dua anak putrinya ibnatani dua anak perempuannya tasalu yakni perempuan tadi min, minta datang meminta perhatikan ya kan kalau orang Jawa kita mengatakan apa enggak ngemes nah itu tasalu minta qalat falam ajid illa salasata maratin Aisyah melanjutkan ceritanya. Maka kata Aisyah, aku nggak mendapat dalam nggak mendapat dalam rumahku kecuali tiga butir kurma. Fakadamatha atau fakodam tuha ila almarah. Ku berikan tiga butir tadi kepada seorang perempuan tadi yang minta. Sangat butuhnya perempuan tadi itu minta, butuh untuk makan. Salah satu tamaratin fil tamarati. Pokok jam tuh atau jam jamatha hilal al apa salah satu tamaratin fil bait. Ada di rumah tiga putri kurma. Hasalat fil bait salah satu tamaratin. Aisyah cari-cari apa yang bisa diberikan, mendapatkan cuma tiga butir kurma, nggak ada yang lain. Ini sebagai bukti bahwasanya beliau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumahnya keadaannya sangat terpuruk dalam masalah ekonomi lihat cuma ada tiga butir kurma baik jadi bala ma'azmat tadi Baitul Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Bas, Baitul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wujida fi illa salasu tamaratin. Rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah didapati di dalamnya kecuali tiga butir kurma. Ya kan? Ini sirahnya salafus saleh, para anbiya. Di antaranya ya kan? Mereka banyak kelaparan. Kalau kita sekarang banyak kekenyangan sampai nggak bisa bangun. Ya kan? Nah, ini. Perhatikan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu siddatun wa hajatun. Dan beliau sedangkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asabahu tertimpa siddah Sita ini adalah apa? Kesusahan dan terima kebutuhan. Hatta fakot tamr sampai mereka ini keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakot ini keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka ke kehilangan nggak punya tamr. Pesakalaihi mulju dan kelaparan memberikan sampai memberikan apa? rasa berat atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadil hala wujidat salah sutamaratin atau wajadat salah marotin. Dalam keadaan seperti ini Aisyah telah anha mendapatkan tiga butir kurma. Fakadamat ilal marah maka tiga butir kurma itu diberikan kepada seorang perempuan tadi yang minta. Nah, kalau bahasa kita tadi apa enggak? Ngemis, minta. Wal kodamat qadamat ahli kulli wahidatin min bintaiha tamrotan. Dan perempuan tadi yang minta kepada Aisyah Tala Anha, tiga butir kurma tadi itu, dua putrinya masing-masing diberi satu. Tinggal satu berarti kan? Tinggal satu. Tiga putri diberikan dua untuk satu satu, apa? Masing-masing dari dua putrinya. Warafat tetamurata ila famiha. Dan yang satu diangkat ke mulutnya mau dimakan oleh seorang ibu tadi. Lita pula untuk dimakan Tafadhal. Ya kan? Ternyata apa? Dua putrinya tadi, dua putrinya tadi fa asra'atil bintani wa akalata tamrataini wa ja'alata tandurani ilaiha turidani minha tamrata salisata. Ternyata apa? Dua putrinya bersegera terburu-buru memakan dua butir kurma tadi sudah habis dan kedua anak tadi itu melihat kepada ibunya. Menginginkan dari ibunya kurma yang ketiga. Nah, perhatikan kurma yang ketiga tadi juga dengan dengan pandangan keduanya tadi melihat ibunya tahu bahwa saya keduanya ingin yang ketiga tadi dimakan sekalian. Fakadamat ilaihima wasakot ha bainahuma walam takulha. Karena saking sayangnya seorang ibu kepada dua anaknya, sebutir kurma tadi yang ketiga diberikan kepada kedua putrinya dan dibelah. sakotah dibelah. Antara keduanya dan nggak jadi dia makan. Mabum, Saking sayangnya seorang ibu kepada kedua anaknya maka dia lebih bagus lapar daripada anaknya minta enggak dikasih. Kalau Aisyah, Aisyah melanjutkan ceritanya, bani amruha, maka perkaranya seorang ibu tadi mengherankan aku. Betapa sayangnya seorang ibu tadi kepada kedua anaknya. Falam ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Maka ketika datang Nabi sallallahu ke rumah, Aisyah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi maka berkata Nabi Sallam alaihi wasallam, al-jannata." Biadir dirahmat. Kata Rasulullah Allah, sebenarnya Allah haruskan mewajibkan bagi seorang ibu tadi apa? Sur, surga dengan sebab rasa kasih sayangnya tadi kepada kedua anaknya. Syahidnya di sini beliau mengatakan rotulah sa'nun ma'al muhtaj wal motor Satu butir kurma itu saja lah sa'nun memiliki keberadaan yang begitu hebat sebagai apa? Diganti dengan sur surga. Kapan? Ketika diberikan kepada orang yang butuh dan orang yang mutor, orang-orang yang benar-benar apa? Harus di, dikasih karena mutor, terpaksa. Karena kondisinya seorang yang buta dia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa untuk dimakan sehingga dia harus minta-minta. Dan saudara yang memiliki cuma tiga tamar tadi diberikan kepada tadi orang yang meminta. Dan ini sebagai bukti bahwasanya apa? Sedekah ketika pada tepat pada tempatnya, pada waktunya itulah tadi memiliki sa'an, memiliki keberadaan yang sangat besar. Beliau melanjutkan berkatanya minalika hadisun akharu dzakarahu Jabir radhiyallahu anhu fi ghazwati Sahil. Dan di antara perkara yang sama yakni hadis yang lain disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu sebesar seorang sahabi dalam peperangan Sahil Hayna kana ma'a dan Ubaidah radhiyallahu anhu ketika itu Jabir bersama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yakni fi dalam riwayat sahihah Sahih Bukhari. Aidan juga. Wa qad zawadahum zawadahum. Apa mana zawadahum? Ah, maknanya rezeki. Apa mana zawadahum? Ah, siapa bisa ngerti kan? Tur. Turen. Ah, tur satunya tur. Ah, masjid nih memberi bekal lewah. Eh, nah, namanya Masjid ni Jidna Faidatan. Dan Nabi saw memberikan bekal. Fakat zawadahum. Zawada. Zawada yuzawidu tazwid. Wa khair jadi taqwa. Berzat. Jadi be bekal. Tapi perhatikan. Nabi saw memberikan bekal kepada mereka mulai dengan satu tamar. Apa dengan tamar? Dengan apa? Berikan bekal untuk dengan tamar bukan satu tamar. bekal dengan kur kurma. Perang tadi diberikan bekal dengan kurma. Fasara Abu Ubaidah bi akhir waqt yu'tihim ala tamratin tamratin la lamma qalla tamru. Maka fasara Abu Ubaidah. Soro tadi dulure apa? Sol dulur, sol dulure dulure kana. Nah, soro dulure ka? Kana. Iya, soro dulure ka? Kana. Maka menjadilah Abu Ubaidah di akhir waktu memberikan kepada para sahabat yang bersama beliau dalam peperangan itu diberikan sebutir-sebutir kayak situ-situ tok. Nah, ini kamu satu butir, butir satu butir. Kenapa? Karena bekalnya sudah mi minim. Lama kalau tamru ketika sudah mulai minim, sudah sedikit tamarnya sudah mulai sedikit. Sara yutim ala tamratin tamrutin. Maka menjadilah Abu Ubaidah mereka kepada mereka itu sebutir-sebutir per orang. Wahidatin kuliyomin atau wahidatan kuliyomin Setiap hari cuma satu butir kurma. Ah? Fakallah Abu Ubaidah li Jabir maka sebagian para rawi berkata kepada Jabir, "Mataf alubikum tamra al-wahida." Satu butir kurma itu mataf alubikum. Apa faedahnya? Mataf alubikum atamartul wahida. Nah, bisa apa kurma itu berpengaruh apa pada kalian satu hari cuma satu butir kurma? Allah Jabir kunna namussuha Wa nasrubu alaihal ma'a. Satu butir kurma ini kami sedot. Cemplungkan air dan disedot airnya. Cemplungkan air, sedot lagi. Nah, itu. Wa nasrubu alaihal ma'a. Jadi namusu masso musu di sedot. Hmm. Namrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutir kurma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ittaqullah walau bisikki tamrotin. Jadi perhatikan. Karena pemberian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkah. Ittaqullah walau bisikki tamrotin. Jadi sebutir kurma saja harus dapat pada waktunya pada te pada tempatnya ya kan? Pas posisinya tepat maka lahas sa'nun azimun. Memiliki apa? keberadaan yang sangat besar sebagai apa? Diganti dengan sur surga. Tetapi satu hari cuma dikasih satu butir kurma, kenyang, mencukupi untuk dimakan satu hari. Ini yang kata beliau rahmat Allah bin Bas terkait dalam masalah wa barokah. Tentang barokahnya perkara yang sedikit. Dan inilah yang kita inginkan agar kita ini kona'ah dengan serba kurang. Seperti masjid kita serba kurang. Tengok. Angin masuk dari semua arah. Belum lagi telek burung apa? Burung masjid. Burung bisa apa lagi nih? Eh. Ayo berarti kan belum lagi debu. Ya kan? Demikian juga keluarga kampung baru rata-rata apa? Dari pagi sampai sore kakinya apa? Masih bersih kakinya ayam tetangga. Nah, itu tengok. Nah ini kalau kita syukuri karena dengan apa yang ada, dengan perkara yang serba kurang insyaallah barokah. Alhamdulillah. Ya kan? Belajar setahun, dua tahun, ya hafal Quran, ya sorok, sorokan, belajar sorokan, tasrifan, dan semisalnya didapati adanya apa? Faedah yang enggak bisa enggak ter, enggak terbayangkan. Nah ini perhatikan ya kawan. Kadang belajarnya cuma di bawah pohon sambil apa? Nikmati kambing lagi kencing. Nah itu. Ya kan? Enggak usah bikin lokal. Itu saja sudah cukup dapat hasil dari buahnya, daunnya, naungannya, anginnya, ya kan? Bukan lagi AC. Kalau AC angin jendela. Ini angin apa? Api, angin bebas. Ayo perhatikan. Nah ini ya kalau semuanya barokah. Nggak harus kemudian kita, ya kan? Kita butuhkan dana 350 juta plus 250 juta untuk tingkat lantai dua. Nggak harus. Ya, kan? Nah, nggak harus. Maka itu pertama berkata dulu Syekh Rabi Abdullah Ta'ala. Ahlu sunnah harus punya madrasah sendiri. Walaupun harus di bawah pohon. Siapa pun sudah berkata seperti itu. Walaupun harus di bawah, bawah pohon. Dan terbukti. Ya kan? Nah sejak dulu dakwah di tempat kita ini sugihan. Dulu anak-anak yang mau belajar. Karena waktu kita sempit Datangin saya ke sawah, nanti saya jadi sana. Lagi jaga burung, datang sana. Sejak tahun 2000-an. Ya kan? Dan ya, seperti itu, Alhamdulillah sampai sekarang di antara mereka menjadi ustaz. Sambil bekerja, mengajar, mengajar, mengajar sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai nanti di akhir hayatnya. Enggak harus kemudian ada muka mukafaah sekian, uang masuk sekian, sekian puluh juta. Bulanan sekian enggak, enggak harus. Ini sejak dulu Ya kan sejak dulu awal dakwah di tempat kita di Sugihan Nah. Karena ya kawan, maka itu perhatikan perkara yang sedikit kita minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di nih kisah ini. Walau bersih kita meretin. Ya kan? Bukan semuanya harus lep. Sebagian pendidikan yang dikelola sebagian mereka. Semua santri semuanya dipegangi laptop. Entah laptop itu apa. Acer, acer, acer semuanya pengembang acer. itu acer. Eh? Acer Acer, acer. Acer, A C E R acer. Harus perhatikan. Nah itu semuanya. Ya harus. Ya kan? Dari hari itu sampai hari ini. Ya kan? HP kita antum tahu sendiri. Ya, seperti itu ya, kau belajar mencari ilmu sabar dengan kona yang ada. Ya kan? Bersama debu-debu. Bahkan orang-orang kaya pun kalau bosan melihat kamar yang ber AC berdebu pakai tril. Pakai mobil ini, pakai itu. Berdebu-debu. Jadi bukan semua orang yang apa itu benci dengan debu. Bahkan kadang kangen dengan de debu. Maka kita sudah biasa, nggak kangen lagi sudah biasa. Hari-hari ber berdebu. Baik. Musim kemarau, belum lagi musim hujan nanti apa? Serba? Serba apa? Lumpur. Lumpur dari sana sampai sana semua bajunya lumpur aja. Jadi perkara yang kita harapkan adalah barokah dari perkara yang sedikit. <clears throat> Mudah-mudahan aja diberikan keikhlasan sampai akhir ayat. Tapi perhatikan. <clears throat> Soal Syekh Hasanullah Ilaik. Soalu yakul yakni Hal it'amu afdalu minan naqdaini fi kulli halatin. Perhatikan. Wa Syekh ahsanallahu ilaih. Ini jumlah doa doaiyah, iktiradiyah. Semoga Allah memberikan ihsan kepada engkau. Ini adabnya seorang talib. Tapi seorang talib, seorang penuntut ilmu, gurunya didoakan. sebenarnya apa? Ahsanallahu ilaih. Bukan dicerta, dicelah. Selalu yaqul pertanyaannya, yakni hal ta'amu afdalu minan ini apakah memberikan makan berupa makanan itu lebih afdal daripada naqdain apa itu Hah? dua mata uang maksudnya sudah yang terkenal dua mata uang Fikuli hal dalam setiap keadaan jawab ma wal maksud ma wal maksud Nah, Ajinsul al-insanu yunfiku mimma yassarallahu lahu hatta walau lam yajid illa sik ala illa sakta tamratin ma wal maksud ma wal maksud maksud di sini mana ya bukan itu yang dimaksud itu yang dimaksud yang dimaksud adalah jinsul it'am memberikan makan dengan maksudnya apa jenis memberikan makan seorang insan memberikan infak dari apa yang diberikan kemudahan oleh Allah bagi dia Hatta walaupun sehingga walaupun sampai-sampai pun nggak mendapati kecuali separuh biji, separuh butir kurma. Idza atahu naqdaini azyak min sakit tamr anukut tahti bitamr wa bigori tamr. Jika dia memberikan nakdain dua mata uang azyak ini sim tafdil lebih bertambah daripada separuh satu butir kur kurma. anuku nukut tahti bitamar wa bigori tamar. Jadi uang itu datang dengan berupa kurma atau dengan selain kur kurma. Maksudnya adalah kita tidak pandang sedekah itu walaupun cuma sedih, sedikit. Tapi lihat tepat atau tidak tepat. Ya kan? Kadang orang miskin nggak dipedulikan, tapi orang kaya karena kawannya lebih di apa lebih diutamakan nah ini namanya kurang tepat karena kadang punya harapan nah tamu dijamu semegah-megahnya selek-leknya harapannya apa biar nanti tinggalannya banyak <laughs> nah itu jika datang dari Saudi ya kan dikira orang itu membawa uang banyak dan memang membawa banyak nah saling besar-besaran menyambut Kenapa? Biar tinggalannya semakin ba banyak. Nah, ini model mereka. Nah, yang kita ingin bukan itu. Perkaranya adalah perkara yang terkait dengan sedekah ketika pada tempatnya, pada waktunya. Orang yang tadi motor orang yang tadi dalam keadaan bu, butuh. Itulah memiliki san, memiliki urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan, Selalu ru'yatul malaikati lillahi azza wa jal. Ru'yatul malaikati lillahi Apakah di situ ada para malaikat melihat Allah? Jawabnya Allah alam. Allahu alam. Ini bukan urusan tentang masalah ini. Ya kan? Ini persoalan perkara hamba Allah ma minkum min ahadin malaikat enggak disebut dalam permasalahan ini. Ini maka perkara lain. Ya, Jadi permasalahan yang terkait dalam hadis kita ini adalah rentetan dari bab-bab sebelumnya terkait dalam penetapan Imam Bukhari bahwasanya Allah Azza Jalla memiliki sifat kalam terhadap para nabi, terhadap para malaikat dan juga para selain mereka, mereka hamba Allah SWT. Di antaranya ini tadi. Kalam yang sebenarnya. Ada beberapa faedah terkait dalam masalah apa yang dikandung oleh hadis ini telah kita lewati tadi. Semoga saja dapat faedah dari alamnya saya bin Bas ini kalam yang sangat agung dari seorang alim yang nggak lagi bisa dibantah tentang kealimannya, tentang ilmunya, tentang keberadaan beliau rahimahullah taala. Terus Allah kita cukupkan dan kita akhiri walhamdulillah alamin dulu.